الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم فتقبل يا kepada para habaib para alim ulama, para kiai, para tokoh, segenap jamaah kaum muslimin rahimakumullah baik yang hadir di markas syariah di Petamburan ini maupun yang menyaksikan TV Rasil atau mendengarkan radio Silaturahim ataupun radio streaming FVI. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita sampaikan kepada Ketua Umum DPP FPI Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas Begitu juga Sekum DPP FPI Kiai Haji Ja'far Siddiq yang telah menyampaikan sambutannya yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh hikmah dan manfaat. Begitu juga secara khusus terima kasih ini kita sampaikan kepada segenap pengurus LDF Lembaga Dakwah FPI yang sudah dalam tekun memenek mengelola berbagai majelis-majelis taklim FPI baik majelis taklim mingguan setiap malam Kamis di Masjid Al-Islah maupun majelis bulanan di markas syariah setiap hari Ahad pertama maupun majelis bulanan keliling setiap malam Ahad keempat nah, yaitu semalam. Nah, mudah-mudahan lembaga dakwah FPI senantiasa diberkahi oleh Allah. terima kasih kita sampaikan kepada ketuanya yaitu Ananda Sayyid Al-Mahbub Al-Habib Fikri bin Abdullah Al-Faraj begitu juga wakilnya yaitu Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi dan juga kepada seluruh stafnya termasuk MC kita hari ini yaitu Ustadz Haris dan terima kasih juga kita sampaikan pada mereka-mereka yang telah menyampaikan sambutannya tadi ada Habib Ali bin Idrus bin Hashim al atas begitu juga ada Al-Ustadz Al-Syekh Ja'far Balfas yang terakhir barusan itu dari Sekretaris GMJ Gerakan Masyarakat Jakarta Al Habib Mohsen bin Zaid Al Atas. Mudah-mudahan apa-apa sambutan yang telah mereka sampaikan kepada kita semua bermanfaat untuk urusan dunia akhirat kita. Allah berkahi para pembicaranya dan Allah berkahi juga kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk kepada inti pelajaran, kita persilakan kepada Ustadz Kembar, Ustadz Alwi, dan Ustadz Adi untuk bersama-sama semuanya. Yaitu kita bawakan Medan Juang Islam secara bersama-sama dipimpin oleh Ustadz Alwi dan Ustadz Adi. Fal yatafadhal. Silakan. Boleh sama-sama kita bacakan bersidah Medan Juang Islam Mudah-mudahan senantiasa Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada wasilah yang diubah langsung oleh orang tua kita, guru besar kita, imam besar kita, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallu ala Nabi. Astaghfirullah Rabbi Asyakur Astaghfirullah Lord. yang telah memimpin daripada pembacaan nasyid Medan Juang Islam. Mudah-mudahan beliau dengan seluruh tim dan krunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi sebagai bagian daripada pembekalan umat untuk menghadapi harbul mustalahat. Harbul mustalahat artinya perang terminologi, perang istilah. Jadi di zaman kita sekarang ini al-ghazwul fikri, perang pemikiran itu sangat dahsyat bahkan lebih berbahaya daripada perang konvensional daripada perang dengan menggunakan berbagai macam peralatan militer <laughs> yang bisa melukai bahkan menghilangkan nyawa orang namun perang pemikiran itu lebih berbahaya karena bisa merontokkan akidah karena bisa melenyapkan iman Salah satu bagian daripada perang pemikiran adalah perang terminologi, perang istilah. Seperti sebagai contoh kasus istilah akhlak diganti dengan istilah moral, budi pekerti, mental, sehingga istilah akhlak itu digusur supaya tidak disebut lagi di tengah umat Islam ini sangat berbahaya. Atau seperti istilah akidah, mulai mau diganti dengan istilah ideologi, dengan istilah filsafat. Nah ini juga sangat berbahaya. Nah karena itu hari ini kita ingin melakukan pembekalan kepada segenap jamaah majelis rutin bulanan di markas syariat agar kita bisa menempatkan suatu istilah sesuai dengan makna sebenarnya tidak rancu dan jangan sampai tertukar dengan istilah-istilah yang nanti bisa melenyapkan makna esensi daripada istilah yang ada dalam ajaran Islam. Nah, karena itu berulang kali saya sering sampaikan Islam ini bukan filsafat. Islam ini bukan ideologi, tapi Islam ini adalah akidah. Islam ini bukan hanya sebatas aturan dan hukum, tapi Islam itu adalah syariah. Dan Islam ini bukan hanya sekedar bicara tentang moral dan mental. Tapi Islam adalah agama yang meletakkan dasar-dasar akhlak dengan akal yang sangat kokoh. Nah, karena itu nanti kita akan lihat apa sih perbedaan akidah, filsafat, dan ideologi, kemudian syariat, aturan, dan hukum, kemudian akhlak, moral, dan mental, Nah ini perlu kita dudukkan persoalannya Jangan sampai kita rancuh di dalam menggunakan istilah Ini yang kita sebut bagian daripada pembekalan Untuk menghadapi harbul mustalahat Perang terminologi Seperti istilah musyawarah diganti dengan demokrasi Itu perang terminologi Sampai akhirnya umat Islam tidak mau pakai lagi tuh istilah daripada musyawarah yang dipakai dikit-dikit demokrasi, dikit-dikit bicara demokrasi. Dan ini sudah parah sekali. Sehingga akhirnya umat Islam lupa dengan terminologi yang dia punya. Terminologi yang justru lebih esensi, lebih prinsip, lebih mendasar, dan lebih fundamental. Nah baik, saya tidak ingin bicara luas, karena memang kajiannya ini kalau mau diluaskan menjadi sangat luas sekali, tapi kita batasi dalam persoalan yaitu Islam sebagai yaitu Islam sebagai akidah, syariat dan akhlak. Mari kita mulai. Kita lihat di sini pelajaran kita hari ini yaitu Islam sebagai akidah, syariah dan akhlak. Dulu di majelis ini kita pernah membahas <coughs> tentang hadis Jibril salam. Bahkan guru kami tercinta Sayyidil Walid Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid pimpinan daripada Rubat yang ada di Madinah Al Munawwarah beliau mengarang satu buku khusus tentang syarah hadis Jibril alaihissalam. Nah, pada hari ini saya tidak ingin membahas soal hadis Jibrilnya yang cukup panjang yang bersumber dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi serta Imam Abu Dawud dan Imam Nasai di dalam kitab-kitab hadis mereka di mana singkat saja kita ambil intisarinya antara lain dalam hadis tersebut malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman. Dan malaikat Jibril juga bertanya tentang apa itu Islam. Dan Nabi menjawab dengan rukun Islam. Serta malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Dan Nabi menjawab dengan esensi ihsan sebagai rukun satu-satunya di mana orang selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja mereka berada. Dari hadis ini para ulama mengambil satu kesimpulan tentang di tentang rukun agama. Rukun agama yaitu pertama iman, kedua Islam, ketiga adalah ihsan. Jadi iman, Islam dan ihsan adalah rukun agama. Kalau disebut rukun, berarti ketiga-tiganya harus dimiliki oleh seseorang yang disebut sebagai muslim atau mukmin. Jadi dia tidak disebut memeluk agama Islam kalau ketiga unsur ini tidak dimilikinya. Karena ketiga rukun ini menjadi satu kesatuan dan tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau kita memperhatikan rukun iman, maka rukun iman itu menunjukkan dan mensyaratkan kepada kita yaitu bahwa bahasan iman seputar amalul iktikadiyah. Amal-amal iktikad, bicara soal keyakinan. Itu yang disebut keimanan. Walaupun Nabi menyebutkan rukun iman hanya enam, tapi persoalan keimanan tidak hanya terbatas kepada enam perkara masalah keimanan itu banyak. Ah, kita beriman tentang adanya sorga, adanya neraka, adanya makhluk yang bernama jin ah, dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak disebut dalam rukun iman, itu termasuk hal-hal yang tetap harus diimani. Hanya saja yang enam perkara itu rukunnya keimanan. Tidak boleh ditukar, tidak boleh ditolak, dan tidak boleh ditentang. Jadi rukun iman yang terpenting ada enam perkara. Tapi masalah keimanan banyak. Semua menyangkut apa saja yang wajib kita imani. Ini disebut amalun ibtiqadiyah. Sementara soal Islam, kalau kita perhatikan dari rukun Islam, rukun Islam itu bicara soal amalun zahiriyah. Seperti rukun Islam yang pertama an-nutqu bi mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang namanya mengucapkan itu amal lisan, amal lidah. Lisan, lidah itu anggota tubuh kita. Itu yang dimaksud akmalul zahiriyah. Mendirikan sholat, ada ruku, ada sujud, duduk, berdiri, dan seterusnya. Itu amal badan, akmalul zahiriyah. Begitu juga puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Adapun dua kalimat syahadatnya yang wajib kita imani akan keesaan Allah dan kenabian Muhammad itu masuk ke iman, bukan masuk ke Islam. Tapi mengucapkan dua kalimat syahadatnya masuk dalam urusan keislaman supaya kita bisa membedakan. Nah, sedangkan ihsan itu membicarakan tentang akmalun batiniyah. Maksudnya batiniyah akmalun qalbiyah. Urusan amal hati. Mana amal hati yang baik, mana amal hati yang tidak baik. Oh, amal hati yang baik seperti ikhlas, tawadu, kona'ah, sabar, syukur. Itu amal hati. Oh, ada amal hati yang buruk seperti ujub, takakur, ria, itu amal hati yang buruk. Nah itu urusan itu dibahas di dalam masalah ke Di mana kita diwajibkan untuk menghiasi hati kita dengan yang baik-baik dan membersihkan hati kita dari sifat yang buruk-buruk. Itu yang disebut keihsanan. Nah, masalah keimanan itu dibahas dalam ilmu akidah. Ilmunya disebut ilmu akidah atau disebut juga ilmu aqaid dalam bentuk jamak atau disebut juga ilmu tauhid. Kenapa disebut ilmu akidah? Karena bicara soal keyakinan. Kenapa disebut aqaid? Karena di dalamnya banyak soal keyakinan yang dibahas. Kenapa disebut ilmu tauhid? Karena inti isi ajarannya untuk mengesahkan Allah. Dan disebut juga ilmu usul. Mimbar tadli Walaupun sebetulnya usul itu tidak identik dengan akidah. Akidah tidak identik dengan usul. Tapi karena masalah usul didominasi dengan persoalan akidah, maka mimbarit tadli Artinya mimbabi taklid akhirnya karena ini ada dominasi, Nah, akhirnya ilmu itu lebih sering disebut ilmu usul atau usul di. Nah, kadang-kadang disebut juga ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena dalam ilmu inilah pertama kali terjadi perdebatan sengit antara para ulama sehingga melahirkan firqoh firqoh. Jadi penyebab munculnya firqoh firqoh karena terjadi perdebatan yang luar biasa khususnya ketika Mu'tazilah memperkenalkan teori tentang bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, akhirnya terjadi perdebatan hebat di antara para ulama di mana ahlus sunnah sepakat bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, karena terjadi perdebatan sengit yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, yang tidak pernah terjadi di zaman Khulafa Rasidin, terjadinya baru belakangan. Akhirnya disebut ilmu kalam. Ilmu kalam ini dari kata kalam. Ini artinya di dalam ini banyak debat, banyak promo, Nah, banyak orang tuh berusaha untuk memberikan pernyataan-pernyataan, membuat ungkapan-ungkapan untuk berargumentasi mempertahankan daripada pendapatnya. Itulah sebabnya disebut ilmu kalam. Jadi ini penamaan ini sebetulnya semuanya maksudnya adalah ilmu akidah. Nah, kadang-kadang ilmu akidah dikaitkan dengan filsafat. Walaupun tidak tepat. Nah, kadang-kadang nah, kalau kita masuk ke fakultas filsafat ya yang dibahas persoalan akidah. Nah, karena memang punya kaitan di dalam argumentasi mantiknya. Nah, untuk bicara soal-soal yang berkenaan dengan alam metafisika, alam alam gaib. Nah, baik, yang kedua yaitu soal keislaman. Itu dibahas dalam ilmu syariah. Ilmu syariat ini disebut juga dengan ilmu fikih. Jadi kalau disebut ilmu syariat atau ilmu fikih maksudnya sama. Tapi kadang-kadang juga disebut ilmu furu walaupun sebetulnya furu dan fikih tidak identik. Tapi mimba bitagli karena kebanyakan persoalan furu didominasi dengan permasalahan fikih. Sehingga ilmu fikih sering disebut ilmu furuuddin. Nah, walaupun tidak tidak identik sebetulnya, itu hanya membagi taklid. Kalau dalam konteks bahasa Arab, membagi taklid boleh saja. Nah, tidak ada masalah karena saking banyaknya masalah fikih dalam furu, maka ilmu fikih disebut ilmu furu. Nah, kemudian kadang-kadang disebut juga ilmu hukum Islam, ahkamul Islam atau disebut konunul Islam atau disebut nizamul Islam. Jadi kalau disebut ilmu hukum Islam, maksudnya ilmu fikih, maksudnya ilmu syariat, ilmu yang membahas soal keislaman. Nah, ada pun soal keihsanan, ini dikenal dengan ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak ini juga kadang-kadang disebut yaitu sebagai ilmu adab, bukan adab, ada adab, ada adab. Kalau adab sastra, ada persoalan akhlak. Jadi kalau disebut fakultas al adabul arabi, nah, itu maksudnya sastra ala. Nah, tapi kalau disebut adab, maksudnya akhlak. Nah, kemudian kadang-kadang disebut ilmu suluk. Kadang-kadang disebut ilmu suluk. Jadi kalau ada kitab-kitab yang bicara tentang suluk, suluk ulumurid itu masuk ke dalam soal ilmu akhlak. Terkadang juga disebut ilmu tasawuf. Nah, walaupun ada kelompok tertentu dari umat Islam menolak istilah tasawuf, maka mereka bid'ah bid'ahkan. Tapi sebetulnya inti pelajaran tasawuf ya ilmu akhlak. Karena tasawuf itu sendiri tidak boleh melepaskan diri daripada aturan akidah dan syariat. Jadi kalau ada aturan tasawuf yang keluar dari akidah syariat, dia bukan ilmu tasawuf, itu ilmu sesat. Tapi ilmu tasawuf itu adalah ilmu akhlak yang terdiri atas dasar akidah dan syariat. Nah, kadang-kadang juga disebut ilmu tarekat. Sebetulnya tarekat-tarekat yang kita kenal itu adalah satu satu cara yang dibuat oleh para ulama tentang bagaimana cara untuk membersihkan hati, melatihkan hati, mujahadah, membersihkan pikiran, menenteramkan jiwa. Sebetulnya itu juga termasuk bahasan akhlak. Hanya memang beda-beda kemasan, beda-beda cara, beda-beda metodologi di dalam menjabarkannya. Nah, singkat cerita, saya tidak mau sambung dengan, uh, saya tidak mau terlalu diperpanjang dengan persoalan nama, tapi intinya sesuai dengan tema kita bahwa Islam adalah akidah, syariat dan akhlak. Nah ini dulu. Jadi kalau dikatakan Islam akidah, syariat dan akhlak maksudnya apa? Ya maksudnya agama Islam itu e, memiliki rukun iman, Islam dan ihsan. Yang mana iman itu dituangkan dalam akidah, Islam itu dituangkan dalam syariat, ihsan itu dituangkan dalam akhlak. Dan Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak. Nah ini pernah dijadikan judul oleh seorang ulama yang bernama Syekh Said Hawa. Nah, beliau mengarang sebuah kitab judulnya Al-Islam Akidatan wa Syariatan wa Akhlakan. Jadi beliau kupas seluruh sisi-sisi Eh, tentang akidah syariat dan akhlak yang menjadi rukun agama. Kita lanjutkan. Berikutnya, mari kita lihat apa hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Tadi sudah kita kasih tahu, ketiganya sama-sama rukun agama, sama-sama pasti ada di dalam kita beragama. Nah, hanya di sini perlu kita ingatkan bahwa tanpa akidah maka syariat tidak akan tegak dan akhlak tidak akan mulia. Omong kosong orang mengaku akidahnya berat tapi akhlaknya bejat. Omong kosong orang mengaku wah oh, akidahnya sudah mumpuni, mapan, bagus, pembela akidah, penegak akidah, tapi syariatnya tidak jalan. Akhlaknya tidak mulia, omong kosong. Karena di mana akidah kuat, pasti syariat jalan. Dan mana kalah syariat jalan, pasti melahirkan akhlak yang mulia. Nah, itu peranan akidah dan hubungannya dengan syariat dan akhlak. Begitu juga sebaliknya, tanpa syariat, saudara, maka jangan mimpi akidah itu akan kokoh. Nggak bisa akidah kokoh itu tanpa syariat. Makanya kalau Allah memerintahkan kita puasa umpamanya eh, di akhir ayat aku Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Kalian ini diwajibkan puasa supaya kenapa? La'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Jadi kenapa kita puasa? Supaya akidah kita makin kuat. Kenapa kita sholat? Supaya akidah kita makin mantap. Kenapa kita melaksanakan segala kewajiban? supaya akidah kita kokoh. Jadi jangan mimpi akidah kuat kalau syariat nggak tegak. Nggak ada itu orang yang nggak sholat akidahnya kuat, omong kosong. Yang nggak puasa Ramadan akidahnya kuat, omong kosong. Jadi kalau akidahnya kuat, ya syariatnya tegak. Jadi syariat itu berminat. Kalau soal akidah kita nggak bisa lihat karena soal keyakinan kita nggak bisa intip. Tapi kalau soal syariat kelihatan sama mata, dia sholat atau enggak, dia puasa atau enggak, dia zakat atau enggak, bagaimana dia punya yaitu e, kewajiban-kewajiban agamanya dijalankan atau tidak. Kelihatan mata bisa terdeteksi. Begitu kita deteksi ternyata syariat tidak jalan, maka itu berarti menjadi indikator kuat bahwa akidahnya rapuh, akidahnya lemah. Nah, begitu juga akhlak tanpa syariat Mana bisa akhlak terjaga? Allah perintahkan kita sholat untuk apa? Menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Fakallah ta'ala aqimis sholat inna sholata ha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya bagus, dia punya benteng. Dia nggak berbuat keji, dia nggak berbuat munkar. Jadi sholat itu benteng dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau orang itu sholatnya bagus, dia nggak berbuat keji, nggak berbuat mungkar, nggak berbuat maksiat, otomatis akhlaknya pasti akan mulia. Jadi kalau orang mampu sebagai pejuang syariat, penegak syariat, tapi akhlaknya dekat, akhlaknya tidak mulia, omong kosong dia pejuang syariat sudah. Nggak ada orang yang namanya pejuang syariat, penegak syariat, saudara otomatis akhlaknya mesti terjaga. Makanya tadi saya katakan, ini ketiga rukun agama tidak bisa dipisahkan. Satu sama lainnya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Nah, begitu juga akhlak. Tanpa akhlak nggak ada kita yang kuat. Dan tanpa akhlak nggak ada syariat bisa dijalankan. Akhlak itu mesti dijaga akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada kitab suci Al-Quran, akhlak kita kepada keluarga Nabi, akhlak kita kepada para sahabat Nabi, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada masyarakat banyak. Semua ada aturan akhlaknya. Jadi kalau sudah tidak ada akhlak, itu indikator kuat. Akidahnya ragu, syariatnya tidak betul dijalankan. Karena manakala akidah itu kuat, syariat ditegakkan, pasti akhlak itu akan mulia. Nah, makanya di sini, kalau bicara akidah syariat dan akhlak, bisa kita katakan dengan akidah yang kuat dan pelaksanaan syariat yang benar, niscaya akhlak pasti Nah bicara soal kemuliaan akhlak ini sesuai misi kenabian. Nabi kita itu diutus oleh Allah bahwa misi. Nah misi kenabian itu apa? Misi kenabian itu adalah penyempurnaan akhlak. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Ahmad, Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubroknya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, saudara, di mana Nabi mengatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itu li utammima makarimal sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Nah, makanya tadi sudah kita katakan, kenapa kita saudara, kenapa kita tidak boleh mempersekutukan Allah supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mempraktekkan perdukunan supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita tidak boleh mempelajari ilmu sihir apalagi menggunakannya supaya akhlak kita mulia? Kenapa kita sholat lima waktu supaya akhlak kita mulia? Kenapa puasa Ramadan supaya akhlak mulia? Kenapa bayar zakat supaya akhlak mulia? Kenapa diwajibkan bikin haji supaya akhlak mulia? Kenapa tidak boleh berzina? Tidak boleh makan riba, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menzolimi, tidak boleh membunuh, tidak boleh meracun, tidak boleh berjudi, tidak boleh melakukan aneka ragam kemungkaran. Intinya supaya akhlak kita mulia. Itu akhlak, saudara. Jadi jangan mimpi orang yang suka judi ngaku akhlak mulia dari mana datangnya. Orang apa mulia, nggak ada saudara, nggak ada. Jadi akhlak yang mulia itu hmm. adalah saudara bagaimana seseorang itu bersikap, bertindak dan berbuat sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan diartikan Oh kalau orang sudah tutur sapanya santun, nah itu akhlaknya pasti mulia. Belum tentu. Hmm. Ada orang tutup sapanya santun, pakai pakaiannya sopan, yang ngomong saudara-saudaraku, ayo mari kita saling cinta, kita saling menghormati. Saudara-saudaraku, tahukah Anda laki dengan laki kawin itu tidak apa-apa. Saya mau tanya, ucapannya lembut gak? Ramah gak? Santun gak? Tapi saya mau tanya, kabur gak? Jangan tertipu dengan tutur sapa yang yang halus. Sekarang di televisi kita lihat berapa banyak orang bicara tutur sapa sapanya, wah kelihatannya santun, pakaiannya juga rapi, saudara. Tapi yang diomongin serba ngalur semua. Homosek dia bela, lesbianisme dia bela, kemaksiatan dia bela, aliran sesat dia bela. Saya tanya, akhlak tidak? Nah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, saudara pakaiannya rapi, tutup sakalnya sopan, tampil di TV ditonton jutaan orang, dia bangga kalau dia kumpul kebo. Bangga saya dulu kumpul kebo sama kawan saya artis Anu. Ini anaknya, dundukin lagi tuh anak. Dia bangga saudara, bangga dengan Dia pikir begitu udah sopan tuh santun tuh enggak, enggak punya akhlak, Adibul akhlak tidak punya akhlak. maka standar akhlak ini penting saudara. Jangan melihat orang ngomong lembut, udah langsung wah ini akhlak nih, akhlak. Akhlak dari mana kalau dia menantang? Akhlak dari mana kalau dia menantang syariat? Kira-kira jelas tidak? Jadi makanya nanti akan akan kita berai lagi lebih jauh persoalan akhlak ini, saudara. Nah inilah hubungan akidah, syariat, dan akhlak. Sekarang mari kita lihat bagaimana hubungan akidah dengan filsafat dan ideologi. Kita nyatakan sekali lagi bahwa akidah bukan filsafat dan bukan ideologi. Akidah lebih tinggi dan lebih mulia daripada filsafat dan ideologi. Kenapa? Satu, sebab Akidah adalah produk ilahi, sedangkan filsafat dan ideologi adalah produk insani. Artinya akidah itu datangnya dari Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Sedangkan filsafat dan ideologi itu buatan manusia. Enggak bisa disamakan antara akidah filsafat dan ideologi. Akidah bersumberkan kepada wahyu wahyu ilahi yang suci baik yang disampaikan oleh Allah secara langsung melalui Al-Qur'anul Karim maupun melalui hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis yang dijamin oleh Allah melalui firman-Nya faqala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah nabi itu mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya melainkan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi akidah sumbernya adalah wahyu. Sedangkan filsafat dan ideologi sumbernya itu akal. Ideologi itu dari kata ide, ide. Jadi kalau disebut ide, ide, ide, saya punya ide apa? Pandangan, pendapat. Saya punya ide. Nah, kita kalau lagi ngobrol, saya punya ide. Ide itu pendapat. Jadi disebut ideologi karena itu memang pendapat manusia yang dijadikan sebagai prinsip hidup dan pedoman. Makanya disebut ideologi. Manakala suatu pendapat hasil pemikiran akal manusia dijadikan sebagai prinsip, dijadikan sebagai pedoman hidup, itu disebut ideologi. Seperti apa? Seperti ideologi sosialis, ideologi komunis, ideologi kapitalis, ideologi liberalis, itu ideologi karena hasil pemikiran manusia. Sedangkan akidah bukan ideologi. Karena dia bukan hasil pemikiran manusia. Islam ini bukan buatan manusia. Islam ini datang dari Allah. Allah berdasarkan wahyu ilahi yang maha suci. Jadi tidak bisa disamakan antara akidah dengan filsafat dan ideologi. Filsafat juga hasil pemikiran, hasil pemerhatian, hasil pencermatan, tentang suatu perbuatan yang sudah berulang kali dilakukan menjadi tradisi di suatu masyarakat sehingga dia ambil kesimpulan tradisi itu dijadikan sebagai filsafat kehidupan nah, jadi intinya sama filsafat dengan ideologi hasil buah pemikiran manusia yang ketiga akidah itu tidak boleh ditukar nggak boleh Nggak bisa umat Islam itu akidahnya ditukar sekali Islam tetap Islam sampai mati. Saudara harus Islam, tidak boleh murtad. Jadi murtad itu dilarang dalam Islam. Bahkan di suatu negeri Islam, hukuman murtad itu adalah yustata, justru taubat. Diberikan kesempatan untuk taubat. Kalau tidak taubat, hukum mati. Negara yang menghukum mati, saudara. Jadi nggak bisa kita ditukar. Tapi kalau filsafat dan ideologi, kita bisa bekerja dengan senang hati kapan saja saudara. Ditukar-tukar. Eh, Indonesia aja sudah berapa kali tukar menukar ideologi. Pancasila sudah berubah-ubah lima kali lebih. Nah, nanti kita uh, punya ideologi sistemnya saudara ini Pancasila ini ntar Pancasila liberal ntar Pancasila parlementer ntar Pancasila yang lain lagi berubah-ubah ideologi bisa berubah kapan saja Tergantung kepentingan politik dan kekuatan rezim yang berkuasa. Jadi kalau rezim yang berkuasa itu menyukai daripada uh, ideologi komunis, negara akan dibawa jadi komunis. Kalau yang berkuasa itu menyukai ideologi liberal, maka negara akan dijadikan liberal. Ideologi tergantung siapa yang punya kekuasaan, siapa yang masih berkuasa, dan bagaimana kepentingannya. Jadi berbeda dengan hakim. Akidah nggak bisa juga. Akidah tidak ada urusan dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Tapi akidah adalah maslahat umat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang keempat, yang namanya akidah memiliki akar yang kokoh karena sumbernya wahyu berdiri atas dasar Al-Quran dan hadis maka dia punya akar kokoh nggak mudah terserabut nggak rapuh Enggak mudah untuk ditaklukkan dengan ideologi-ideologi apapun yang ada di dunia. Karena akarnya begitu kokoh. Makanya kita lihat ajaran Islam. Dari 1400 tahun yang lalu lebih. Dari mulai Nabi seorang diri. Sampai mendapatkan pengikut di kalangan sahabat. Semakin hari semakin bertambah. Sampai hari ini dimusuhi dengan berbagai macam kekuatan. Dimusuhi oleh kapitalis dunia. Dimusuhi oleh komunis dunia. Dimusuhi oleh kekuatan-kekuatan kafir dunia. Tetap Islam berdiri tegak sampai hari ini. Nggak bisa diruntuhkan, nggak bisa dirobohkan. Kenapa? Karena akidah itu akarnya kuat. Beda dengan ideologi. Ideologi akarnya rapuh. Ada orang punya ideologi sosialis, berdebat dengan kapitalis. Nah, itu kalau nggak ada argumen, nah besok atau lusa bisa yang sosialis berubah jadi kapitalis atau kapitalis yang berubah jadi sosialis atau tergantung kepentingan. Hari ini kalau sosialis dia aman, tapi kalau besok kapitalis dia bisa aman, dia bakal ambil kapitalis. Kenapa? Karena dia punya agama yang penting aman, perutnya aman. Jadi ideologinya itu ideologi yang kembali kepada kepentingan pribadi dan golong golongan. Kok bisa kalau dengan akidah? Nah yang kelima, karena akidah itu bersumber dari Allah berdasarkan Al-Quran sunnah, bagian daripada ajaran Islam, maka akidah memiliki dimensi dunia dan akhirat. Akidah itu ada dimensi dunia akhirat, di mana akidah kita itu akan membawa kita kepada keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Tapi kalau yang namanya ideologi itu hanya memiliki dimensi dunia. Kita besok mati, sudah. Itu yang kita bawa adalah iman dan amal. Nggak ada kita bawa Pancasila memang dari 45. Nggak ada saudara. Itu urusan dunia, ideologi. Ini kita bicara urusan akidah. Urusan akidah dunia dan akhirat. Sedangkan filsafat dan ideologi hanya urusan dunia. Baik, sekarang yang kedua. Kita masuk hubungan syariat dengan aturan dan hukum. Syariat lebih tinggi dan lebih mulia daripada aturan dan hukum. Setiap syariat pasti aturan dan hukum. Tapi setiap aturan dan hukum belum tentu syariat. Belum tentu hukum itu bisa dibuat oleh umat beragama apa saja, saudara. Ateis pun bisa bikin hukum. Liberal pun bisa bikin hukum. Jadi beda. Kalau syariat dengan aturan dan hukum nggak boleh disamakan. Syariat lebih tinggi. Kenapa? Satu, karena syariat itu berdiri atas dasar akidah. Syariat itu tegak berdiri di atas dasar akidah. Yang dimana isi syariat itu ditujukan untuk menguatkan juga akidah. Ditujukan untuk tauhid pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditujukan untuk penghambaan hanya kepada Allah. Jadi akidah itu berdiri atas dasar Syariat itu berdiri atas dasar akidah. Nah sementara hukum dan aturan berdiri atas dasar filsafat dan ideologi. Jadi membuat hukum di Indonesia, ya lihat ideologinya. Ideologinya Pancasila, ya hukumnya harus ikut kepada ideologi. Kalau ideologinya liberal, ya hukumnya harus ikut kepada ideologi liberal. Kalau hukumnya, kalau ideologinya komunis, ya hukumnya harus ikut kepada ideologi komunis. Hukum itu mengikut kepada ideologi dan aturan. Tapi kalau syariat mengikut kepada akidah. Beda. Nah kalau tadi kita bilang akidah kokoh. Sudah syariat itu kokoh. Sementara yang namanya filsafat dan ideologi itu rapuh, maka aturan dan hukumnya juga pasti rapuh karena dia punya akar udah rapuh. Nah, sementara yang kedua, akid syariat itu tunduk kepada hukum Allah. Jadi hukum yang diproduk oleh syariat, aturan yang diproduk oleh syariat, pasti sejalan dengan hukum Allah. Tapi kalau aturan dan hukum yang diproduk bukan oleh syariat, berapa banyak yang bertentangan dengan hukum Allah? Jangan lupa, kita lihat berbagai negeri, termasuk negeri kita, minuman keras dibolehkan, pabriknya didirikan, minuman keras diperbolehkan untuk dijual belikan. Itu hukum, aturan dibuat undang-undang itu sudah aturan itu dibuat oleh penangku daripada kekuasaan karena mereka punya aturan dan hukum itu tidak berakal kepada akidah Islam akhirnya dia buat aturan dan hukum yang bertentangan dengan syariat jadi aturan dan hukum belum tentu sejalan dengan syariat tapi kalau syariat pasti menuntun aturan dan hukum agar tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kira-kira harus tidak? Nah, nah makanya yang namanya aturan dan hukum itu tidak tunduk kepada syariat, tidak tunduk kepada hukum Allah, tidak tunduk kepada akidah, tapi dia tunduk kepada konstitusi. Kalau hati-hati tuh, jangan kita disamakan, oh ini aturan, itu hukum. Kalau kita katakan kita mau taat hukum, hukum yang mana? Hukum yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hukumnya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati sudah. Yang ketiga, yang namanya syariat tidak boleh diubah. Tidak ada tawar menawar. Dari zaman Nabi, zina itu haram. Sampai hari ini, hingga hari kiamat tetap haram. Nggak boleh hanya untuk kepentingan segelintir orang. Tapi berbeda dengan dengan aturan dan hukum, dia bisa diubah, bisa dikerjain. Bahkan yang bisa mengganggu kesenangan para pengambil keputusan, nggak dibuat hukumnya. Saya kasih contoh, sudah dari sikap kita merdeka sampai hari ini, di Indonesia belum ada satupun undang-undang yang melarang homoseks dan lesbian. Nggak ada. Bahkan nggak ada undang-undang yang melarang kumpul kebo, nggak ada. Jadi pelaku kumpul kebo itu dianggap bukan kriminal, bukan pidana, bukan pelaku kejahatan, dan nggak bisa kita tuntut saudara. Bahkan kalau ada orang Islam punya anak gadis, usianya sudah dewasa, disinai oleh temannya, laki-laki yang sudah dewasa, nggak bisa kita tuntut kalau mereka suka sama suka. Karena definisi zina dalam undang-undang Indonesia, dalam hukum Indonesia adalah orang yang sudah berkeluarga melakukan hubungan intim dengan orang yang sudah berkeluarga. Jadi kalau ada seseorang sudah melakukan hubungan intim dengan istri orang, itu baru disebut zina. Jadi kalau anak gadis orang bukan zina. Ini ini ini hukum Indonesia dan nggak sampai di situ. Itu pun nggak bisa dituntut kalau suaminya nggak nuntut. Kalau suaminya nggak lapor, nggak menyatakan keberatan, bebas tidak hukum. Kecuali kalau suaminya keberatan. Makanya waktu kasus Arir yang diduga berzina dengan salah satu artis dan sudah dibuktikan di pengadilan, nggak bisa minta lapor. Orang suami seneng kok istrinya ditidurin orang. <laughs> Tapi kalau suaminya melapor, jodoh lagi ke penjara, saudara. Berat itu hukumannya bisa tujuh tahun di penjara. Jadi ini ini ini hukum yang ada di Indonesia. Anda bisa lihat. Dia bisa buat seenaknya sudah. Jadi di Indonesia ada aturan pegawai negeri nggak boleh poligami. Kalaupun boleh, Tapi kalau pegawai negeri bersih, nah, nggak ada undang-undang. Nggak ada. Ini ini ini kan ngawur sudah. Tapi ini fakta, itu hukum. Nah, maka jangan dulu anda menjadikan hukum Indonesia sebagai panglima. Tunggu dulu. Yang menjadi panglima itu bukan hukum, tapi syariat. Yaitu hukum Allah. Allah. Hukum Allah sebagai panglima kita. Bukan hukum Allah yang dibuat oleh DPR, MPR, atau presiden tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, kita taat sebagai warga yang baik. Tapi kalau bertentangan, wajib kita lawan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun kita harus mati bersimbah darah, lawan tegakkan hukum Allah. Jangan pernah hukum Allah kita kalahkan dengan hukum manapun yang coba-coba menentangnya ya. Nah, kemudian yang keempat, syariat itu lengkap mencakup semua aspek. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang luput dari pembahasan syariat. Tidak ada. Walaupun peristiwa baru yang di zaman Nabi tidak ada. Seperti umpamanya salah satu tata cara cabai ada yang disebut vasektomi dan tubektomi. Zaman Nabi tidak ada. Tapi usulnya, kaidahnya, aturan mainnya, dasar-dasar prinsip syariatnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya ulama sekarang tidak ragu-ragu mengeluarkan fatwa vasektomi, tubektomi, haram, selesai. Kenapa? Dasarnya ada. Narkoba zaman Nabi tidak ada, saudara. Tapi kenapa para ulama sepakat? Narkoba akal. Ini dasarnya Islam, Jadi dasarnya Islam tidak ada satu aspek ya kehidupan manusia yang luput dari pembahasan, pembahasan syariat. Baik pembahasan secara global maupun pembahasan secara terperinci. Ada yang dibahas secara terperinci, ada yang dibahas mengkaidahnya doang, sudah. Berbeda dengan aturan dan hukum yang dibuat manusia kalau dia merasa tidak penting, dia tidak bawa. Buktinya tadi, saya sudah sampaikan, di Indonesia. Pemerintah merasa urusan homosek, urusan lesbianisme, urusan pribadi. tidak dibuat undang-undangnya undang sudah. Ada apa yang dibuat undang-undangnya? Apa anggota DPR kita banyak homo? Apa banyak lesbi? Lah kok nggak mau buat undang-undang untuk melarang homosek dan lesbianisme? Apa sulitnya mereka buat itu aturan kita? Nah ketika di Indonesia digelar konferensi gay internasional di salah satu hotel berbintang di Surabaya, masalah para ulama, ini tugas kita bersama. Nah, saudara, tugas kita ini bukan sholat saja, bukan pikir saja, bukan puasa saja, bukan melawan. Ini ini jadi persoalan serius. Saya ajak semua pihak, bukan hanya habaib ulama kiai, seluruh masyarakat harus sigap, harus peka, saudara. Harus respon, harus reaksioner, tidak boleh diam. Begitu ada undang-undang coba dibahas, mengganggu syariat Islam, lawan, tegak, halangi, tolak. karena itu kita mesti jeli. Jangan kita lagi pilih kepada orang Gak usah ikut campur urusan politik Gak <laughs> usah, kita ngaji-ngaji aja Iya, ngaji-ngaji aja Besok kalau undang-undang keluar, laki boleh kawin laki Nah begitu laki laki dikawin itu Ustaz baru kenal Dan kemarin tuh kemana <laughs> Mumpung belum kerja di sudah, kita mesti sikapi Jangan dalam ajaran Hindu ada soal moral dan mental. Dalam Buddha ada soal moral dan mental. Dalam agama Nasrani dan Yahudi ada soal moral dan mental. Jadi moral dan mental itu universal, dibahas oleh semua agama. Tapi ingat, parameternya beda-beda, saudara. Nah, sedangkan akhlak yang bersumber dari ajaran Islam, parameternya jelas. Dia harus berdiri tegak di atas akidah dan syariat untuk menyatakan ini akhlak baik atau tidak baik. Lihat syariat. Bukan hanya sama akal, saudara. Bukan, dia bersumber kepada syariat, itu akhlak. Makanya akhlak ini nggak berubah. Akhlak di Timur Tengah, di India, di Nusantara, di Eropa, parameternya nggak berubah seperti ikhlas itu akhlak yang mulia. Di Arab diakui, ikhlas namun akhlak mulia. Di India diakui, ikhlas namun akhlak mulia. Di Indonesia diakui, ikhlas namun akhlak mulia. Sampai di Eropa diakui, letter ini jelas. Sama. Sudah sombong itu sifat yang jelek. Diakui sudah. Yang namanya sombong di Arab jelek, di India jelek, di Indonesia jelek, di Eropa jelek. Parameter akhlak jelas dari akidah dan syariat. Tapi yang namanya moral dan mental kembali kepada akal, kembali kepada tradisi adat istiadat sekitar. Saudara, ya saudara. Akhlak itu mengandung ajaran moral dan mental. Betul, tapi moral dan mental ya telah disahkan oleh syariat. Nah, saya kasih contoh nih kalau bicara moral, saudara bagi kita kumpul kebo itu bermoral tidak? Tidak. Bagi liberal bermoral. Silakan tanya orang liberal. Bagaimana orang kumpul kebo? Dia akan katakan itu hak asasi manusia. Selama tidak ada pemaksaan, sah-sah saja. Nggak boleh dilarang. Negara juga nggak boleh dicampur. Itu privasi. Berarti kumpul kebo itu masuk salah satu moralnya liberal. Bagi mereka berolahraga, bagi kita ya. tidak berolahraga. Jadi parameternya nggak jelas, saudara-saudara. Bagi dia berolahraga, bagi kita tidak. Coba kita lihat. Nah, sekarang saya tanya, kita umat Islam menolak aliran sesat Ahmadiyah karena menodai Islam. Betul. Oh. Saya mau tanya, kalau ada Ustadz Kiai menolak aliran sesat untuk bela Islam. Berarti dia berdoa tidak? Ya. Tapi bagi liberal, ya. nggak berdoa kok orang lalu keyakinan orang. Orang mau sesat nggak sesat mengaku Muhammad sebagai nabi enggak itu privasi hak asasi manusia. Justru dia ini dianggap tak bermoral. Jadi kalau bicara moral hati-hati saudara. Moral ini parameternya beda-beda. Liberal punya aturan moral, Islam punya aturan moral, lain-lain punya aturan moral. Makanya istilah yang tepat bukan moral buat kita, yaitu akhlak. bahwa akhlak itu merupakan misi kenabian. Tadi sudah kita singgung. Sedangkan moral dan mental bukan misi kenabian. Bukan. Bahkan yang namanya mental itu menjadi misi komunis. Mari kita lihat sudah. Ada apa gerangan? Bapak Presiden kita dari semenjak kampanye sampai hari ini masih semangat berteriak revolusi mental. Sudah eh, dulu di tahun 1955 untuk pertama kalinya Indonesia menggelar pemilihan umum. Kita merdeka tahun 45, pemilu pertama tahun 55. Salah satu partai yang ikut dalam pemilu itu adalah Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Tokoh-tokoh PKI saat itu, apakah DNI, hmm. apakah musuh, dan lain sebagainya, dalam kampanyenya mereka mempropagandakan revolusi mental. Mereka katakan, dulu kita sudah menang revolusi fisik, mengusir para penjajah Jepang dan Belanda. Saat ini tibanya, sudah tiba saatnya kita melakukan revolusi mental. Revolusi mental itu jargon PKI, propaganda PKI, Nah, sekarang kita bertanya, ada apa presiden mengkampanyekan? Yaitu revolusi mental. Kita tidak menuduh, cuma bertanya. Bertanya, apakah memang presiden punya paham yang lain atau memang presiden mengembangkan jargon PKI? Ini mesti dipertegas, saudara. Nah, kalau presiden mengatakan tidak, maksud saya revolusi mental, revolusi bagaimana seorang yang punya mental koruptor supaya tidak jadi koruptor. Bagaimana pejabat yang tidak bagus menjadi bagus dia punya moralnya. Kan itu yang Anda maksud, itu namanya revolusi akhlak. Bukan revolusi mental. Kenapa? Revolusi mental itu ada akar acara. Makanya tadi saya katakan misi komunis. Kenapa saya katakan misi komunis? Karl Marx, pendiri paham Marxisme. Sudah Karl Marx, pendiri paham Marxisme di dalam bukunya yang sangat terkenal, saudara, memperkenalkan teori revolusi mental. Baca bukunya, saudara. Apa Karl Marx bilang, saudara? Seorang manusia saat dia beragama, saat dia mengakui Tuhan, maka jiwanya dijajah oleh agama. Maka mentalnya dipergunakan oleh Tuhan. Orang kalau beragama berarti dia punya jiwa dan mental itu dibatasi oleh aturan hukum Hukum agama tadi, ini haram, itu haram, ini tidak boleh, itu dilarang. Sehingga Karl Marx mengatakan, orang yang beragama dan bertuhan itu, jiwa dan mentalnya dibelenggu, dipasung, dijajah. Sehingga Karl Marx mengajak seluruh generasi muda dunia untuk melakukan revolusi. Bebaskan mentalmu dari belenggu ajaran agama Merdekakan mentalmu dari kungkungan hukum Tuhan. Bebaskan jiwa dan mentalmu dari semua aturan yang mengikatmu. Engkau manusia, makhluk bebas, tidak boleh ditunggu oleh siapapun. Jadi revolusi mental yang dipelopori oleh Karl Marx adalah revolusi mental manusia supaya tidak beragama dan tidak bertuhan. Agama Maka nah, sekarang kita bertanya kepada Pak Presiden, apa ini yang dimaksud revolusi mental? Kalau Bapak Presiden punya maksud revolusi mental ini, berarti Presiden satu ancaman buat kita, bahaya buat kita semua. Berarti Presiden membawa Indonesia untuk dibebaskan dari agama dan dari Tuhan sudah bahaya, nggak boleh kita biarkan, harus kita lawan. Tapi kalau maksud Presiden tidak begitu, maksudnya itu tadi dari koruptor, dari nggak koruptor. Tapi kan maksud presiden baik, cuman salah istilah. Ini yang saya katakan perang terminologi. Nah, mudah-mudahan presiden nggak tahu kalau revolusi mental itu adalah jargon PKI. Kadang-kadang jadi orang bodoh manfaat. Maksud saya jadi orang bodoh manfaat kalau nggak tahu kan nggak dosa. Kalau nggak tahu, nggak boleh disengaja. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Mudah-mudahan Presiden dengar radio rahasia. Presiden nonton TV rahasia. Amin. Amin ya Rabbal. Kita cinta Presiden sudah. Kita cinta Presiden. Kita hormat Presiden. Kita mendadak beliau. Jangan sampai beliau ini dikelilingi oleh pemikiran-pemikiran komunis. Kemudian ditawarkan teori-teori PKI tanpa disadari oleh presiden saudara. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah berikan taufik dan hidayahnya sehingga beliau menjadi pemimpin muslim yang baik. Amin. Ya Rabbal Amin. Nah, baik. Yang ketiga keempat akhlak pasti menjaga moral dan mental saudara pasti akhlak akan jaga itu moral dan mental sesuai aturan akidah dan syariat. Tapi yang namanya moral dan mental belum tentu dia bisa kena akhlak sudah jadi tuh gitu, bedanya akhlak dengan moral dan mental kira-kira jelas tidak jadi bicara akhlak pasti bicara moral dan mental kalau bicara moral dan mental belum tentu bicara akhlak dan yang terakhir yang kelima seperti tadi akhlak memiliki dimensi dunia dan akhirat sedangkan moral dan mental hanya dimensi dunia kesimpulan semua agama selain Islam. Bahkan ateis sekalipun yang tidak mengakui agama mampu bicara dengan fasih tentang filsafat dan ideologi, tentang aturan dan hukum, tentang moral dan mental. Akan tetapi mereka tidak akan pernah mampu bicara dengan fasih tentang akidah syariat dan akhlak kecuali is Islam. Nah, Islam adalah akidah syariat dan akhlak sehingga Islam sangat mampu menuturkan dengan sangat fasih seluruh dimensi akidah syariat dan akhlak. Termasuk Islam sangat fasih mampu menguraikan filsafat dan ideologi, aturan dan hukum, moral dan mental dalam batasan akidah, syariat, dan akhlak. Ini kelebihan daripada Islam. anti islam yang wala Islam paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya saya mau tanya semua yang di sini, apakah Islam itu filsafat? Ah. Apa Islam itu ideologi? Ah. Tapi Islam itu adalah tidak. Apakah Islam itu hanya sebatas moral dan mental? Tidak. Ah. Tidak. Tapi Islam itu adalah ah. Apakah Islam juga hanya sebatas aturan dan hukum? Tidak. Ah. Tapi Islam adalah Islam, akidah, syariat, dan nah. akhlak. Gunakan istilah itu, jangan ditukar dengan istilah lain, saudara. Nah ini ini baru bagian pertama daripada salah satu bentuk pembekalan umat agar mereka tidak terjebak di dalam perang terminologi. Ingat, begitu presiden mengatakan revolusi mental, istilah itu disebarkan oleh televisi masuk ke kampung-kampung, jutaan orang ikut meneriakan. Artinya, saudara satu peran terminologi yang begitu dahsyat, baik disadari atau tidak disadari oleh Bapak Presiden kita, akhirnya revolusi mental itu menggantikan istilah revolusi akhlak. Nah, ini satu hal yang sangat kita prihatin, tapi tidak ada kata terlambat. Perang masih berlangsung. Mari kita keluarkan perang harbol Sekolahan kita kuasai istilah-istilah terminologi yang islami jangan termakan dengan terminologi dari luar Islam insya baik sampai di sini kalau ada yang punya pertanyaan silakan sebelum kita akhiri silakan ada dua ustadz yang mau bertanya coba pinjam mic-nya tadi mana mic wirelessnya ada eh, mana coba silakan Nah, atau yang panjangnya dari ini kan. Silakan. Ya, silakan langsung saja. Uh, eh, Habib Mahdi Amartas. attas ya, Ditarik kabelnya cukup panjang, silakan. Ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz langsung aja. Kalau kita lihat sebenarnya uh, Islam atau iman, Islam dan akidah atau atau tadi ihsan, ihsan ini tuh bukan merupakan bagian dari hukum Tuhan. Pasti memiliki parameter yang paling kuat, paling besar dan bisa menjadi penilai untuk filsafat atau pemikiran-pemikiran yang ada. Artinya parameter Islam bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik sebagaimana yang tadi Ustaz katakan. Namun jadi yang menjadi permasalahan Ustaz, kalau seandainya ketika kita ingin turun ke bawah ke pemikiran-pemikiran yang ada atau ingin menjelaskan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memiliki sifat yang sempurna kepada pemikir-pemikir yang ada di bawah. Pasti juga akan harus menggunakan filsafat atau ideologi ideologi sebagai pendekatan-pendekatan untuk menjelaskan Islam. Apakah itu tidak tidak tidak pertentangan kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan filsafat, pendekatan-pendekatan ideologi untuk menjelaskan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua? Yang kedua disimpan dulu uh, eh, Adi Alwi Hasan Duhur dulu. Disimpan dulu yang kedua sebentar. Jazakumullah khairan jasa. Kepada Habib Mahdi Kalkas untuk pertanyaan pertamanya sangat menarik. Jadi Al Imam Al Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam kajian-kajian filsafatnya itu banyak menggunakan mustolahat mustolahat yang digunakan oleh para filsuf Nah, kemudian terjadi perdebatan. Tapi yang menarik, pengkritik utama Imam Ghazali, yaitu Syekh Ibn justru membela Imam Ghazali dalam soal itu. Justru Syekh Ibn mengatakan tidak mengapa kita menggunakan istilah-istilah mereka untuk pendekatan, bukan untuk diterima, diterima sebagai satu prinsip atau pedoman. Untuk pendekatan supaya bisa memperlancar proses terjadinya dialog sehingga kita tidak menutup diri untuk dialog dengan mereka nah ini menarik padahal Ibu Taimiyah nggak pernah cocok dengan Ghazali nah, tapi dalam persoalan itu eh, beliau memberikan dukungan itulah sebabnya tadi saya katakan di dalam kesimpulan akhir di dalam kesimpulan akhir kita lihat lagi di sini Ya, kita lihat di sini kesimpulan akhir. ya keluar ya. Sebentar, langsung saja kita taruh di sini. Ya, Jadi di sini kita sebutkan Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak sehingga sangat mampu menuturkan dari fase seluruh dimensi ketiganya, termasuk sangat fasih menguraikan filsafat dan ideologi, aturan dan hukum, moral dan mental dalam batasan-batasan akidah, syariat, dan akhlak. Jadi artinya kalau ada orang mengurayu kita pelajari filsafat Islam, tidak ada masalah, tapi yang Islam yang difilsafatkan ya? beda. Kalau filsafat dikaji secara Islam, kemudian disebut filsafat Islam, boleh. Tapi kalau Islam difilsafatkan tidak boleh. Nah, jadi beda ini. Karena Islam itu sumbernya adalah wahyu ilahi yang tidak boleh difil difilsafatkan. Tapi kalau kita menguraikan filsafat itu dengan pemikiran-pemikiran manusia, dengan argumentasinya, untuk menegaskan bahwa ajaran Islam ini benar, Ajaran Islam ini tidak bisa ditolak. Itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali uh, di dalam beberapa kitab filsafatnya, termasuk kitab terakhirnya Tahafidil Falasifah yang walaupun kemudian di, dikritik oleh Ibn Rus. Ibn Rus mengarang kitab judulnya Tahafud Tahafud. Nah, tapi tidak ada masalah. Itu terjadi apa uh, perbedaan di antara para ulama itu kita masukkan dalam kategori hilafiah. tapi yang kita masukkan di sini adalah jangan sekali-sekali uh, Islam itu dianggap dijadikan sebagai sebuah ideologi atau filsafat enggak. Tapi kalau kita ingin menguraikan ideologi berdasarkan akidah Islam, silakan. Saya rasa jelas ya. Yang pertama, silakan yang kedua. Yang kedua Ustaz, uh, ada orang yang imannya kuat, mungkin ibadahnya kita kalah dia punya jidatnya kita, ibadahnya masya Allah kita kalah tapi dia kurang berakhlak dia mengkafirkan orang, memfitnahkan orang. Ini apakah Ustaz uh, ada urutannya gitu? Mesti akidah dulu, syariah dulu, baru puncaknya akhlak. Apakah tidak berurutan tapi langsung sekali Ya. Karena ada orang yang ibadahnya kuat tapi tidak berakhlak. Ya. Terima kasih. Jazakallah terakhir. Ini soal akhlak ini menarik. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Kubra. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulana tasuman nahara wa taquman laila." Walakinnaha tu'ti kiranaha bilisannya. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ada seorang perempuan dia rajin puasa menjadi siang hari. Rajin bangun malamnya untuk sholat malam di malam hari. Tapi tuh di jirana dia suka mengganggu tetangga, bilisannya, jangan lisannya. Jadi dia puasanya kuat, ibadahnya masya Allah, sholatnya luar biasa. Cuma lisannya ini dudes ketus mengganggu tetangga, menyakiti tetangga. Apa jawab Nabi? la khair fiha. Tidak ada kebaikan dalam diri perempuan tersebut. Nah makanya tadi kita katakan akhlak itu cerminan. Dari mana bisa dikatakan akidah masyarakatnya kuat kalau akhlaknya tidak mulia? Berarti ada yang tidak beres sama perempuan ini. Berarti ada yang tidak beres dalam sholatnya. Berarti ada yang tidak beres dalam puasanya. Karena kalau sholatnya beres, pasti jadi benteng dari perbuatan keji dan dan mungkar. Firman Allah tidak mungkin meleset. Firman Allah tidak mungkin salah. Kalau Allah sudah berikan jaminan satu ketetapan, maka sholat itu benteng dari perbuatan keji dan munkar, niscaya sholat itu pasti akan memuliakan akhlak. Nah kalau sholat seseorang tidak memuliakan akhlaknya, berarti ada yang beres dalam sholatnya. Nah itu makanya Nabi mengatakan naik- layak rafiha. Bukan berarti sholat itu nggak baik, bukan berarti puasa itu nggak baik. Tapi orang ini ada yang beres dalam menunaikan dan melaksanakannya. Nah begitu juga yang anda tanyakan tadi, itu kan juga pernah terjadi kepada kaum awal. Nabi yang menyampaikan dalam hadis Sahih ada dalam Bukhari Muslim. Nabi menyampaikan kepada para sahabat nanti akan ada di tengah aku punya umat rajin ibadah, pikirnya, puasanya, baca Qurannya, bahkan Nabi mengatakan sholat kalian tidak apa baik dibandingkan sholat mereka. Tapi sayang sejuta sayang kata Nabi yang punah anti mereka ini sudah menyimpang dari agama. Yaktuluna akal Islam wa yada'una ahlal awza. Mereka lebih suka membunuh orang Islam, perang sesama muslim. Wa yada'una ahlal awza daripada dan mereka yaitu meninggalkan daripada ahli-ahli penyembah berhala. Jadi mereka lebih suka perang sesama umat Islam daripada perang lawan orang kafir. Dan Nabi mengatakan, kalau aku ketemu dengan mereka, kata Nabi, aku akan perangi mereka. Aku akan bunuh mereka. Makanya begitu Khawarij muncul di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu para sahabat sepakat minta kepada Sayyidina Ali perangi Khawarij. Tapi Sayyidina Ali menolak. Kenapa? Karena mereka belum bunuh orang Islam. Jadi begitu mereka keluar min muslimin dari uh, pasukan Sayyidina Ali, mereka keluar, mereka kaki maki Sayyidina Ali. Mereka kafirkan Sayyidina Ali. Mereka ancam membunuh Sayyidina Ali. Ketika itu sahabat melihat ini yang dikabarkan tadi. Ibadah mereka luar biasa. Tapi kok mudah betul mengkafirkan khalifah. Mudah betul mengancam, mengalahkan darahnya khalifah. Sahabat minta dengan Sayyidina Ali, kita perangi sekarang. Ini yang dikabarkan Nabi. Tapi Sayyidina Ali mengingatkan, kan kata Nabi mereka bunuhin orang Islam. Kan mereka menanggung orang Islam. Nabi mengatakan kalau mereka sudah bunuh orang Islam, aku perangi mereka. Makanya kerajaan ini tidak tidak memerangi mereka. Nah, begitu mereka mulai memerangi umat Islam, baru diperangi oleh Sayyidina Ali. Nah, jadi saudara, yang disampaikan ditanya oleh Habib Mahdi tadi, sebetulnya eh, jenis manusia semacam ini di zaman Sayyidina Ali sudah ada. Selama mereka tidak membunuh umat Islam, tidak mengganggu kita secara fisik, kita hormati, kita hargai, kita dakwahkan, kita lakukan pendekatan, kita rangkul supaya mereka tidak menjadi khawarij yang pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala Tapi kalau mereka sampai melakukan gerakan fisik membunuh kaum muslimin, wajib kita perangi mereka. Sebagaimana dulu Sayyidina Ali memerangi mereka, saudara. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu bagaimana melihat Kelihatannya dokirnya akidahnya kuat, syariatnya bagus, tapi kok akhlaknya nggak bagus? Ada nggak beres dalam akidahnya? Ada nggak beres dalam syariatnya? Karena firman Allah hadis Nabi nggak mungkin meleset. Iya. Orang kalau akidahnya kuat, syariatnya jalan, akhlaknya pasti mulia. Berarti ada nggak beres dalam akidahnya. Nah kenapa saya katakan ada nggak beres? Akidah takdir kan memang nggak beres. takdir itu kan termasuk akidah. Akidah takdir Akidah membolehkan mengkafirkan orang. Iya. Kalau itu kita jadikan sebagai akidah kita berbahaya, Nah, berarti ada yang nggak beres dalam akidahnya. Akidahnya mesti diluruskan. Nah, kemudian kalau pertanyaannya mana mesti kita pelajari dulu atau dalami dulu akidah, syariat atau akhlak. Nah, saya termasuk yang mendukung pendapat ulama yang mengatakan akidah, syariat dan akhlak harus seiring sejalan, dilakukan secara simultan, secara bersamaan dan berkesinambungan. Jadi jangan hanya ajarkan anak akidah, tapi syariat akhlak nggak diajarin. Hmm. Jangan hanya ngajarin anak syariat, tapi akidah dan akhlak diabaikan. Jangan juga ngajarin anak sekedar akhlak, tapi akidah syariat nggak dididik, nggak bisa. Anak kita dari kecil tiga-tiganya mesti dididik. Bagaimana akidahnya? Dia mengenal sifat Allah, dia mengenal sifat Nabi, mengenal sifat malaikat, dia mengenal mana sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil, sifat yang jahil. Tapi pada saat yang sama, ajarin juga dong dia sholat. Karena dia yang suruh dari kecil. Nah, di mana Nabi mengatakan nuru auladakum bisolat wahum abnahu satu ajarkan itu perintahkan ah, bukan lagi bukan lagi sekedar ajarkan perintahkan anak-anakmu sholat saat usia mereka sudah tujuh tahun nah, kalau diperintah sholat berarti mesti diajarin cara sholat ya nah jadi tidak ada tuh oh belajar akidah dulu baru syariat enggak syariat nanti suruh dan dari kecil udah mesti diajarin suruh dia sholat nah jadi saya tidak sependapat kalau ada yang mengatakan akidah lebih penting dari syariat atau syariat lebih penting dari akhlak atau akhlak lebih penting dari dari akidah dan syariat tidak saya tidak suka tiga tiganya penting tiga tiganya saling menyempurnakan tiga tiganya harus diajarkan kepada anak-anak kita secara bersamaan simultan dan berkesinambungan tapi memang nah kita tidak mengkiri kalau ada ungkapan di antara ulama bahwa akhlak di atas hukum bukan di atas tinggi di atas hukum, bisa hukum tinggi, bisa hukum yang lain. Nah, kenapa ada ungkapan seperti itu? Sebab mereka mengartikan akhlak adalah penegakan hukum secara lebih sempurna. Hmm. Jadi kalau orang menegakkan hukum, belum tentu akhlaknya ikut tegak. Tapi kalau menegakkan akhlak, hukumnya pasti ikut tegak. Nah, kita kasih contoh. Ada seorang ayah merintahkan anaknya, nak ambilkan itu handuk yang digantung. Si anak ambil tuh, Ya yang ini pak. iya, Terus kata anaknya, lalu bagaimana ya pak? Lempar ke bapak, cepat. Bapak perlu. Jangan lempar ke menteri bapak. Jangan lempar sudah. Jujur, saya mau tanya. Siapa yang suruh lempar? Ayahnya. Siapa yang perintah lempar? Bapak. Ini anak laksanakan perintah, berarti taat kan? Taat. Berarti patuh tidak? Patuh. Tapi bagus tidak? Tidak. Nah, kalau itu anak bawa itu begitu bapaknya bilang lempar, dia nggak mau lempar, dia datang, dia kasih dengan santun penuh hormat. Hmm. Zahirnya itu anak kan nggak tahan perintah. Disuruh lempar dan nggak lempar. Tapi tunggu dulu, jangan bilang dia nggak taat perintah. Orang dikatakan taat perintah, manakala maksud sebuah perintah itu terwujud. Hmm. Maksud dari perintah bapaknya supaya handuk sampai ke tangan bapaknya. Hmm. Si anak sudah melaksanakan perintah, sehingga terwujud maksud daripada perintah, yaitu handuk tadi diterima oleh sang, sang ayah, tapi dengan cara yang lebih sempurna, hmm. lebih hormat, lebih santun. Itu yang disebut akhlak. Hmm. Nah, jadi itu makanya ada istilah ulama suka mengatakan akhlak itu lebih tinggi daripada hukum. Tapi bukan berarti hukum diabaikan. Nah, itu salah kaprah tuh. Lalu dikatakan akhlak lebih tinggi dari hukum. Wah, kalau itu hukum nggak usah dipakai. Akhlak aja, namun Karena kalau hukum dibuang, mana ada akhlak? Nggak ada akhlak. Nah, jadi artinya akhlak itu melaksanakan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Saya kasih contoh lagi. Saya mau tanya. Kalau kita sholat, wajib nggak tutup aurat? Wajib. Wajib. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Nah. besar sampai lutut. Kalau ada seorang pria sholat pakai selembar kain digulung, tutup besar sampai lutut. Nah, ini ada kelihatan, ketek kelihatan, bulu keteknya kayak sarang bumbu. <laughs> Saya mau tanya, sholatnya sah gak? Ah, Kenapa sah? Untuk aurat. Aurat tertutup. Secara hukum sah, tapi secara akhlak kurang ajar. Tidak menghadap Allah begitu, saudara. Kecuali darurat tidak punya pakaian lagi, iya. Kecuali darurat semua pakaiannya serba najis, saudara. Iya. Tapi kalau dia begitu menghadap Allah, nggak ada akhlak, walaupun secara hukum sah. Dengan tuntut kodok, udah sah dia punya sholat. Itu yang dimaksud uh, yang dimaksud akhlak di atas hukum laksanakan sholat dengan akhlak pakai baju yang terbersih yang terbagus yang terbaik kita sholat aurat tertutup, akhlak dijaga. Makanya kalau sholat dengan akhlak berarti hukum ikut dijaga. Nah, jadi jangan-jangan nanti sebab ada salah paham. Akhlak di atas hukum. Oh, kalau itu kita akhlak aja kita jaga. Hukum nggak usah kita kerjain. Namun itu kaidahnya orang liberal gitu. Nggak betul sebab orang liberal juga kayak akhlak di atas hukum. Kita utamakan akhlak, jangan terpaku kepada hukum. Tapi niatnya jelek, Nah, supaya hukum syariat kita kita buat akhlaknya aja yang kita ambil. Nggak bisa. Bagaimana akhlak bisa mulia kalau hukum tidak ditegakkan? Dan yang dimaksud akhlak di atas hukum adalah akhlak itu merupakan penegakan hukum dengan cara yang lebih sempurna. Itulah yang disebut. akhlak. Nah, jadi itu pertanyaan Mbak Jadi jangan jangan dipisah-pisah, jangan di apa namanya dipilah-pilah. Tiga-tiganya harus kita ajarkan secara simultan. Sebab kalau akidah doang yang diajarkan, akibatnya begitu tuh. Ada yang sholat di jalan, tidak hitam, akhlaknya bejat. <laughs> Kenapa? Itu tadi. Karena karena ada pemilahan-pemilahan. Akhlak mereka nggak pelajari. Mereka nggak mempelajari tasbihatun nufus. Bagaimana cara membersihkan hati Bahkan pelajaran membersihkan hati mereka bilang bid'ah musyrik. Akhirnya hatinya pada kaku, pada kasar-kasar. Itu modelnya sudah. Kira-kira jelas. Baik, ada satu pertanyaan lagi. Ustaz Selamat Ma'arif. Silakan. Sebelum kita tutup, oh tadi Ustaz kita sebelum kami itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan ini hampir serupa, hampir mirip dengan pertanyaan yang sudah dijawab tadi oleh Habib hanya sekedar melengkapi saja terkait dengan masalah hadis Jibril tepatnya mungkin di slide yang kedua tadi hafiz Fatwan di slide yang kedua itu kan saling melengkapi dan saling sinergi cuman kita belum lihat dari istilah-istilah yang akidah kalau tidak salah misalnya uh, kalau kita lihat dari beberapa makalah misalnya tanpa mantafakoha walau asawwa kita bisa gitu fakat tazan dan Kembali balik tasawwafa falah tafaqqaha apa tafassafa. Mungkin uh, tadi di slide yang kedua mungkin uh, bisa dilengkapi dengan istilah tauhidnya misalnya kalau dia akhlak tapi tidak bertauhid dan masuknya kategori fasik apa munafik apa zindik delapan tipe daripada orang yang ada dan dan sebagainya. Begitu. Terima kasih banyak. Jasa kumulah khairan jasa. Satu catatan yang cukup bagus Artinya perlu ada tambahan-tambahan untuk lebih mempertegas bahayanya kalau akidah tanpa syariat dan akhlak atau bahayanya kalau syariat tanpa akidah dan akhlak dan seterusnya. Boleh itu bisa jadi e, bekal penambahan untuk ke depan. Ya saya ya. Terima kasih banyak Ustaz. E, barusan Abdul Petrus silakan boleh boleh dioper barusan. Ah ini dia nih. Tuhan yang selama ini orang salah paham berarti kan yang akan bilang Islam ini ya tidak ya, bukan uh, ideologi karena ideologi ini pemikiran positif dari yeah. Iya. uh, manusia. Nah tetapi kadang-kadang ada beberapa ikhwan kita yang mengatakan bahwasanya kita ini punya ideologi seperti ini yang ideologi ini kita ambil dari akidah. Jadi ideologi ini diartikan sebagai apa ideologi nakli sedangkan mereka mengartikan akidah bersumber dari nakli wal nakli nah, mereka mengatakan yang ideologi ini bisa tersusun konsep pemikirannya terbentuk dari akidah nah, makanya terbentuklah beberapa macam eh, kayak uh, seperti perbedaan-perbedaan hal-hal apa itu seperti itu Habib kepada fenomena ya terima kasih banyak biasa Terakhir. memang ideologi dan akidah punya keresahan di antara persamaannya adalah sama-sama menjadi prinsip dan pedoman hidup. Nah, dari sisi itu sama, nah, tapi dia punya perbedaan. Perbedaannya dari segi istindah, dari segi akar sumbernya. Nah, karena itu kalau penggunaan ideologi hanya dari segi etimologi, dari segi bahasa, ya boleh-boleh saja. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Habib Mahdi, ada penggunaan-penggunaan istilah tersebut hanya untuk pendekatan Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam istilah terminologi, kita mesti lebih ketat, lebih cermat dan teliti batasannya supaya tidak e, eh, semerawut. Nah, jangan sampai nanti kalau kita biarkan dari sekarang, lama-lama Islam dianggap sebagai ideologi. Nah, itu yang biar bisa kita sampaikan. Biasa eh, kalau untuk Habib terus. Saya pikir pelajaran hari ini masih ada satu lagi dari tengah jamaah sama Habib Ali. Saya pikir dua ini yang terakhir. Habib Ali dulu, Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tidak berbasis dengan agama, memang kalau diikuti dari jagoan yang selama ini dikatakan dalam tadi sedikit nah, itu keluar dari Bapak Presiden mungkin karena tidak tahu. Memang menarik, tapi faktanya uh, eh, janji janji tersebut dengan bahasa revolusi nasional ternyata terbantahkan mulai dari koalisi tanpa syarat, BBM tidak naik, dan lain sebagainya. Dan situ terlihat bahwasannya aksi revolusi mental tidak pernah ada kaitan dengan agama dan Islam, berarti itu sangat luar biasa. Definisi sederhananya ini mereka selalu mengatakan ya apa terjemahannya mental atau adab dan lain sebagainya. Definisi paling mudah itu untuk akhlak dengan dua definisinya hanya cukup ibu-ibu dan atau seperti apa. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang ada eh, kata-kata uh, istilah-istilah dalam Islam dalam Islam ini yang sulit dicari uh, sinonimnya dalam bahasa Indonesia sehingga dulu para ulama kita manakala ada kata yang sinonimnya sulit dalam bahasa Indonesia mereka jadikan itu sebagai bahasa Indonesia seperti kata rahmat seperti kata akhlak karena memang sulit Walaupun secara bahasa ada yang diartikan budi pekerti, moral, mental, dan lain sebagainya. Nah, padahal akhlak tidak hanya sebatas itu. Nah, jadi kalau kita mau definisikan, ya akhlak itu adalah boleh ada kita gunakan kata-kata budi pekerti, kata moral, kata mental, tapi harus ada kuyuk, harus ada ikatan batasan. Jadi akhlak itu ialah budi pekerti, eh, moral, mental yang mulia segala dengan aturan Allah dan Rasul. Jadi kita kunci. Nah, jadi orang nggak bisa seenaknya bicara moral karena tadi saya katakan dalam agama lain juga ada ajaran moral. Nah, bahkan dalam liberal pun juga ada moral. Nah, tadi saya sudah kasih tahu bahwa bagi mereka kumpul kebo bermoral, nah, homosek bermoral. Makanya mesti kita kita ingat. Nah, puyut tadi itulah yang menjadi penjelasan. Jadi bukan kita nggak boleh menggunakan istilah moral, istilah mental atau istilah budi pekerti, boleh, tapi diingat. Nah, supaya tidak keluar daripada lel syariat Islam. Nah, bisa keluar ya. Yang berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia tasawuf kita coba kasih mic yang terdekat mungkin Ustaz Adi Alwi bisa. silakan di dunia tasawuf sering kita dengar istilah jaga. uh, eh, karena istilah ini sudah uh, mendunia di dunia tasawuf banyak orang-orang awam itu melihat jaga itu karena kewalian, jadi syariat itu ditabrak bagaimana ini? ya jadi saudara Al-Imam Syairi di dalam artikan jaga. betul menyujuk sebetulnya yang betulnya jatuh, pakai tak jatuh. Jatuh itu artinya kalau secara bahasa yang punya magnet jatuh punya daya tarik hmm. tapi Imam Kushairi itu pernah mendefinisikan jatuh itu adalah orang yang sakral tanda kutip dia gila dalam cinta kepada Allah hmm. dia gila dalam cinta kepada Allah bukan gila dunia bukan hmm. jadi dia udah udah dunia ini udah gak ada artinya sama dia dia ya, semua seluruh jiwa raga pemikirannya yang dia ingat hanya Allah, yang dia tahu hanya Allah. Di mata orang-orang normal, dia gila. Nah sekarang saya mau tanya, kalian namanya gila gimana? Huruf al-qalam tidak? Huruf al-qalam. Artinya tidak ada ketentuan untuk dia, tapi boleh nggak dijadikan sebagai sumber? Nah, boleh. Jadi andai kata ada orang majdub, yang yang sudah gila dalam lautan cinta kepada Allah. Nah kemudian ada amalan-amalannya yang bertentangan dengan kesalehan. Nah, jangan kita ikuti, nggak boleh. Kita ini tetap harus mengikuti ashab syariah. Nah, bukan ashab jadat. Jadat itu nggak boleh diikuti. Bahkan banyak ulama bilang, sama orang yang hidup jangan minta doa. Tahu-tahu dia salah doa supaya mati kita. Jadi orang orang yang hidup itu kita kita kita kita minta aja sama Allah berkahnya mungkin kedekatan dia kepada Allah eh, ada keberkahan tersendiri tapi hmm. orang itu hmm. hmm. jangan dijadikan sebagai rujukan jangan dijadikan sebagai sumber jangan dijadikan sebagai contoh jangan nanti udah orang itu berbuat seenak-enaknya contoh ada orang awam ah itu aja ini maksud saya tidak boleh kalau yang mesti dijadikan rujukan adalah syariat Nah, jadi saya pikir itu kalau uh, Anda ingin lebih panjang lagi soal hidup ini, di dalam ilmu tasawuf silakan baca yaitu kitab-kitab Imam Bushairi. Di sana dijelaskan ada satu tanya jawab cukup bagus ditanya apa itu majdub, kenapa majdub begini, kenapa begitu panjang sekali pembahasannya cukup bagus tapi yang intinya perlu saya sampaikan semua ahli torekot sepakat hmm. ini ini ahli torekot yang gak gila nih. <laughs> Semua ahli torekot sepakat bahwa torekot tidak boleh bertentangan dengan syariat. Sampai-sampai Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu mengatakan, jika kau mendapatkan ada orang bisa jalan di atas air atau terbang di udara, jangan dulu kau katakan dia wali Allah. Hmm. Tapi kau lihat dulu jalan atau tidak syariatnya. Kalau syariatnya jalan seperti sholat, puasa dan lain sebagainya dia tidak maksiat, fashat kata Imam Ghazali. Saksikanlah anda waliyun min Kalau dia adalah wali Allah. Tapi kalau ternyata syariatnya tidak jalan, dia suka maksiat, kewajiban dia tinggal, fashad kata Imam Ghazali. Saksikan innahu waliyun min awliya syaitan. Hmm. Sesungguhnya dia adalah wali setan. Wali setan bisa jalan di atas air juga. Nah, kenapa nggak bisa? Setan bayangin. Jadi sekali lagi, jadi standarnya tetap syariat. Jadi kata Al Imam Al Harith Al Abdul Al Muhasibi atau tokoh-tokoh daripada sufi yang lainnya nggak ada yang berbeda bahwa tasawuf mereka harus sejalan dengan syariat. Nah, saya pikir itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya kawan, sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan dalam majelis ini. Insya Allah pengajian yang akan datang tanggal berapa nanti? Tanggal 6 kalau tidak salah April. Coba lihat tanggal berapa nanti? Tanggal 5 atau tanggal 6? Hari Ahad pertama. Tanggal 5. 5 April. Ya, insya Allah yang akan datang tanggal 5 April kita kumpul lagi di majelis ini. Nah, kemudian pengumuman yang kedua, Pengumuman yang kedua yang perlu saya sampaikan juga bahwa alhamdulillah TV Rasil ini sudah mengudara. Dan setiap hari Ahad itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi ada kajian ilmu faraid yang dulu direkam oleh tim TV Rasil pada saat ada pesantren Ramadan di markas syariat di Megamendung selama 21 hari. Jadi dari episode pertama sampai yang terakhir. Jadi bagi mereka yang ingin e, belajar ilmu faraid itu kesempatan. Setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 silakan Anda bisa saksikan di TV Rasil. Itu TV Rasil bisa didapatkan dengan antena parabola. Dan ke depan e, kita dari FPI akan lebih banyak bekerja sama dengan TV Rasil untuk bisa memberikan materi-materi lain yang juga tidak kalah manfaatnya termasuk pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, tabrik-tabrik e, dari berbagai macam habaib, ustadz dan para tokoh. Jadi saya pikir ini kesempatan untuk kita bisa yaitu menjadikan hasil sebagai salah satu daripada TV rujukan kita. Nah, sementara TV FPI sampai saat ini masih belum bisa karena memang kendalanya luar biasa Eh, tapi kita sedang mengupayakan. Kalau gagal dengan cara-cara eh, yang berbayar, kita juga akan belajar dengan TV hasil untuk dengan cara TV parabola. Nah, tinggal nanti andai kata itu yang menjadi keputusan, maka berarti kita harus kalah. Bagaimana seluruh anggota FPI dari Sabang sampai Merauke bisa patungan, kumpulkan dana, untuk kita bisa membuat TV Islam. Iya. Insya Allah. Kira-kira eh, kira-kira kalau ke depan eh, semua jamaah termasuk anggota FPI diajak ramai-ramai patungan nanam saham membuat sebuah televisi. Setuju tidak? Setuju. Insya Allah. Sehingga nanti kalau TV ini sudah tampil kita nggak perlu bayar bulanan lagi. Karena kalau lewat parabola siapapun dari Sabang sampai Merauke bisa uh, menyaksikannya. Jadi insya Allah eh, bukan TV FPI itu gagal, tapi hanya proses saja yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan DPP bisa mengkaji ulangnya supaya ke depan bisa eh, wujud sesuai dengan harapan kita. Tapi sementara, alhamdulillah, Radio Rasil, sahabat kita selama ini sudah punya TV Rasil dan saya lihat acaranya cukup bagus sangat mendidik dan mari kita jadikan itu sebagai salah satu daripada divirtukan eh, kita insya Allah. Allah itu pengumuman yang kedua pengumuman yang ketiga saya minta mohon doa restunya mulai hari ini tanggal 1 Maret tahun 2015 maka pesantren alam dan agrokultura markas syariat di Mega Bendung Bogor sudah mulai menerima pendaftaran santri jadi selama ini kami punya santri, tapi santri yang kami punya selama ini ada 25 orang, itu santri beasiswa semua. Nah, jadi artinya santri yang memang murni mereka dari berbagai daerah yang tidak bayar. Nah, adapun ke depan ini ada infak bulanan untuk makan dan keperluan mereka selama di pesantren per bulannya. Nah, nah adapun soal syarat-syarat apa yang diperlukan, Nanti insya Allah akan kita umumkan di website pribadi saya maupun website FPI juga lewat fanpage, lewat Twitter kita akan umumkan. silakan nanti dilihat. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mulai hari ini pendaftaran kita buka untuk santri pesantren alam dan agrokultural markas syariat Pendaftaran ini hanya kami tutup sampai 75 orang. Karena kami sudah punya 25 santri yang sudah hampir 5 bulan ini tekun, belajar, kemudian menimba ilmu dan melakukan kegiatan bersama kami di Megamendung. Eh, sementara tempat kami hanya untuk 100 orang saja, jadi kami hanya boleh menerima 75 orang. Mudah-mudahan ke depan kalau terus berkembang kita akan terima tambah lagi, tambah lagi dan semakin banyak akan makin banyak yang punya peluang untuk ikut ke sana. Insya Allah. Nah, perlu saya sampaikan bahwa pesantren ini murni salafinya Artinya kita punya kurikulum kurikulum salaf yang selama ini diajarkan di rumah, di mahat, di pondok-pondok pesantren salaf. Tapi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat mulai tahun ajaran yang akan datang tetap kami akan dorong santri-santri kami mengikuti ujian paket A, B, dan C. Jadi santri yang dari kampung yang tidak punya ijazah SD tetap kami dorong. Kami ajarkan dia bagaimana cara mengikuti pelajaran di paket A. Di paket A itu berarti dia harus menguasai bahasa Indonesia dan menguasai pelajaran matematika. Kita sediakan guru matematika dan bahasa Indonesianya. Kemudian bagi mereka yang sudah punya ijazah SD, belum punya ijazah SMP, tidak sempat sekolah SMP, maka nanti akan kami sertakan di paket B. Jadi mereka akan ikut ujian nanti bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, ilmu pengetahuan alam. Kami juga sudah punya guru untuk bidang-bidang tersebut. Dan bagi mereka yang sudah punya ijazah SMP tapi belum punya ijazah SMA, tetap kami akan dorong untuk ikut program paket C, ikut belajar sampai ujian. Nah, itu pelajaran yang harus dipelajari adalah bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA-nya dibagi-bagi. Ada fisika, kimia, dan biologi. Jadi semua guru sudah kita siapkan tanpa mengganggu kurikulum pelajaran agama yang kita buat sendiri sesuai dengan kurikulum daripada pondok-pondok pesantren salafiyah. Dan satu hal yang ingin saya ingatkan bahwa fokus pelajaran yang ada di markas syariat adalah akidah kasyariah dan fikih Imam Syafi'i dengan tetap mengajarkan muqaranah bainal madzhab, perbandingan di antara madhab-madhab dan muqaranatul adyan dan perbandingan di antara agama-agama sekaligus kita berikan pelajaran at-taqafah al-islamiyah ini pelajaran sangat penting kajian-kajian Islam kontemporer kajian-kajian Islam yang dituntut oleh zaman sekarang ini yaitu ada pelajaran tentang bagaimana kita mengenal apa itu liberal, apa itu sekuler, apa itu e, pemikiran daripada pluralisme, kemudian apa itu orientalis, bagaimana pemikirannya, bagaimana cara menjawabnya. Semua santri kita akan kita bekali untuk mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut supaya ke depan bisa menjadi dai dari handal yang berilmu dan berakhlak berkalimah serta berwawasan lingkungan. Nah itu saja pengumuman yang ingin saya sampaikan soal markas e, eh, syariah. Nah kemudian yang berikutnya insya Allah tahun ini kegiatan pesantren Ramadan tetap diadakan jadi tidak mengganggu daripada program yaitu pesantren yang sudah ada. Jadi pesantren Ramadan tahap 2 tetap akan kami adakan dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 21 Ramadan. Pendaftarannya juga dari sekarang. Dan ini pun tempatnya sangat terbatas dan serba darurat. Kalau pesantren Ramadan ini memang pendidikan barak. Jadi kalau pendidikan barak ya memang dididik sedemikian rupa dalam tenda-tenda darurat selama 21 hari bagaimana mereka bisa mengikuti kajian-kajian Islam dari pagi sampai sore malamnya sholat tarawih berjamaah satu juz setengah dan malam ke-20 hatam Quran. Insya Allah. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi mereka yang ingin mendaftar baik santri tetap di markas syariat maupun santri Ramadan untuk Ramadan tahun ini nanti bisa menghubungi uh, Habib Muhsin uh, bin Anwi al atas atau menghubungi uh, Irwan Arsyidi untuk mendaftarkan diri. Tapi khusus untuk santri tetap itu ada tes, ada seleksi. Tidak sembarang orang kita terima. Jadi mereka datang, kita tes, lulus tes, baru kita terima. Tesnya ringan-ringan saja, tapi untuk memastikan kalau dia punya dasar yang cukup, bisa mengikuti pelajaran, dan memang punya semangat untuk belajar Islam. Nah itu pengumuman yang ingin kita sampaikan. Nah kemudian yang berikutnya